Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah amma ba'du. Kita melanjutkan kajian tauhid seri tauhid. Pada materi yang lalu sudah dibahas tentang mawani pengkafiran di dalam syirik akbar atau yang semakna dengannya yaitu hanya dua yaitu al ikroh al-mulji dengan intifaul qasdi. Materi kita pada kesempatan hari ini adalah tentang keterkaitan antara zohir dengan batin di dalam masail zohirah At-talazum bainal zahir wal batin fil, mas, az-zahirah. Keterkaitan antara lahir dan batin di dalam permasalahan yang zahirah. Dan pada pertemuan-pertemuan yang lalu sudah saya jelaskan uh, permasalahan yang uh, tercakup dalam masail zahirah yaitu apa? Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, uh, segala permasalahan yang kaitan dengan syirik akbar, kemudian juga uh, as-sifat yang berkaitan dengan rububiyah dan yang kelima adalah syara'i ma'lumah fiddin bid-darurah syariat syariat yang diketahui secara pasti dalam din ini secara uh, secara pasti dan kita sudah tahu perbedaan antara empat hal yaitu hal tauhid uluhiyah rububiyah uh, terus permasalahan syirik akbar dan uh, juga uh, sifat yang kaitan dengan rububiyah dengan uh, perbedaannya dengan masalah zahir yang kaitan dengan syar'i ma'lumah fiddin bid darurah. Perbedaan uh, empat hal yaitu kaitan masalah zahirah yang empat dengan yang kaitan dengan syar'i ma'lumah fiddin bid bahwa pelanggaran. Di dalam empat hal itu langsung pelakunya kafir, sedangkan e, baik ada hujah maupun tidak ada hujah, baik ada tamakun maupun tidak ada tamakun, sedangkan dalam e, masalah zahira yang kaitan dengan syar'i ma'lum fiddin bil darurah, orang yang e, melakukan kekafiran di dalam hal ini, bila dia memiliki tamakun maka dia kafir, kalau tidak memiliki Eh, tamakun maka tidak langsung dikafirkan. Dan dalam dua masalah eh, dalam eh, empat eh, semua hal itu masalah zahirah yang kaitan dengan syirik dan tauhid maupun yang kaitan dengan syariat yang namanya hujjah di dalamnya adalah at-tamakun. Nah, yang akan dibahas di sini adalah eh, talazum keterkaitan antara lahir dengan batin di dalam masalah zahirah tersebut. Dalam arti ketika e, orang melakukan kekafiran secara zahir, baik ucapan maupun e, perbuatan yang kaitan dengan masalah zahir, bila dia itu apa muhtar tidak dipaksa, dan juga e, dan sengaja dalam arti e, tidak ada mani e, ikrah mulji dan tidak ada ad, tidak ada mani al qasdi, maka orang tersebut langsung kafir lahir dan batin. Itu makna talazum bainal zahir wal batin ketika orang zahirnya, lis, uh, lis uh, ucapannya atau perbuatannya melakukan kekafiran di dalam masalah zahirah, maka memastikan batinnya juga kafir sehingga ketika kita memponis dia, dia ponis lah, eh, kafir lahir dan batin. Ketika orang melakukan uh, syirik akbar contohnya orang membuat tumbal dia zohirnya buat tumbal dan dia tidak dipaksa dan dia juga menyengaja maka dia kafir lahir batin orang membuat undang-undang dia tidak dipaksa tidak mukroh mulji dan juga e, tidak dia juga menyengaja tidak ada mani intifaul qasdi berarti dia ketika kita kafirkan dia kafir lahir batin ketika orang menjadi pembela hukum togut jadi penegak hukum togut pembela belanya dia tidak dipaksa dan dia menyengaja dalam arti tidak ada mani intifaul qasdi maka ketika kita memponisnya adalah dia e, kafir lahir batin itu namanya talazum bainaz zahir wal batin dan dalilnya dalil keterkaitan antara lahir dan batin yang nanti ada pengecualian dalam satu kondisi saja adapun dalil uh, yang kaitan dengan masalah ini, talazum bainal zahir wal batin dalam masalah zahirah, keterkaitan antara lahir dan batin di dalam permasalahan zahirah adalah diantaranya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mujadilah ayat 22 Allah Subhanahu wa taala mengatakan walau kanu eh, Allah mengatakan la, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulah. Kamu tidak mendapatkan orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Mereka menjalin kasih sayang dengan orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Lihat di sini. Kamu tidak akan mendapatkan orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Ini batin mereka berkasih sayang dengan orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Di sini Allah Subhanahu wa taala meniadakan iman dari orang yang melakukan muadah jalinan kasih sayang dengan orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Artinya ketika zahir seseorang menjalin kasih sayang dengan orang kafir yang menentang Allah dan Rasulnya, berarti batinnya juga dia itu kafir batinnya tidak beriman kepada Allah dan hari akhir walaupun dia mengklaim beriman kepada Allah dan hari akhir. Orang melakukan muadah seperti membantu orang kafir dalam memerangi kaum muslimin. Dia menyengaja dan tidak dipaksa. Dia membantu orang kafir dalam memerangi kaum muslimin. Maka dia kafir lahir batin walaupun dia mengklaim saya iman kepada Allah dan hari akhir. Allah menjelaskan bahwa orang yang menjalin kasih sayang dengan orang yang menentang Allah dan Rasulnya itu adalah orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Walaupun orang itu mengklaim beriman kepada Allah dan hari akhir. Seperti para togut dan ansornya ketika mereka menjalin kasih sayang dengan orang yang menentang Allah dan Rasulnya atau pekerjaan mereka memang adalah kekafiran maka mereka itu tidak beriman kepada Allah dan hari akhir walaupun mengklaim iman kepada Allah dan hari akhir. Itu mak makna at-talazum bainal zahir wal batin. Ketika kita mengkafirkan dia bukan zahirnya saja tapi mengkafirkan batinnya juga. Dia kafir lahir batin. Ketika kita tahu tidak ada mawani pada diri dia, tidak ada ikroh mulji dan tidak ada intifaul qasdi. Ketika kita mengkafirkan para togut dan ansornya yang tawali kepada e, Amerika dan yang lainnya, maka kita kafirkan apa lahir batin dia batinnya kafir, sebagaimana luarnya juga kafir. Tidak boleh kita mengatakan dia zohirnya e, kafir, tapi batinnya kita tidak tahu. Itu tidak benar. Karena bertentangan dengan nas Al-Quran yang mengatakan, kamu tidak akan mendapatkan orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir menjalin kasih sayang dengan orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Ketika ada orang yang menjalin kasih sayang dengan dengan orang yang menentang Allah dan Rasulnya, artinya dia itu orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir walaupun lisannya mengklaim iman kepada Allah dan hari akhir. Ketika orang e, membuat tumbal, membuat sesajian, dia itu adalah orang yang kafir, lahir batin. Kafir lahir ketika kita mengkafirkan dia, dia kafir lahir batin. Walaupun dia mengklaim iman kepada Allah, mengklaim iman kepada Rasul, mengklaim iman kepada uh, hari kiamat. Karena Allah Subhanahu wa taala menetapkan bahwa kekafiran zahir itu memestikan kekafiran batin. Makanya Allah mengecualikan orang yang yang dipaksa saja. Kemudian juga firman Allah Subhanahu wa taala darinya Allah mengatakan innama yaftaril kadzibal ladzina la yu'minuna bi ayatillah. Sesungguhnya yang mengada-ada kebohongan atas nama Allah itu hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah. Dalam An-Nahl ayat 105. Di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa orang yang mengada ada kebohongan itu hanyalah orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah. Orang yang mengada-ada dusta atas nama Allah itu adalah orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah walaupun dia mengklaim iman kepada Al-Qur'an. Orang yang apa maksud mengada-ada atas nama Allah? Mengada-ada atas nama Allah itu adalah seperti menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal yang sudah jelas ma'luma fid din bil darurah, menghalalkan apa khamar, menghalalkan zina, membunuh, mencuri atau Eh, mengharamkan apa e, daging yang halal atau juga menghalalkan kemusyrikan seperti membolehkan kemusyrikan dengan dari maslahat itu namanya mengada-ada atas nama Allah. Nah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa orang-orang yang mengada-ada kedustaan atas nama Allah itu hanyalah orang yang ber, yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah. Artinya, orang yang dusta atas nama Allah adalah orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah walaupun dia mengklaim iman kepada ayat-ayat Al-Qur'an seperti orang-orang yang sudah tahu hakikat demokrasi seperti para tokoh-tokoh dalam partai-partai yang e, mutaaslimah yang mengaku Islam. Mereka tahu hakikat demokrasi karena memang mereka pelakunya. Akan tapi mereka melegalkan masuk dalam sistem demokrasi dengan apa? Mengada-ada kebohongan dengan cari-cari dalih-dalih untuk melegalkannya. Alasan maslahat dakwah, alasan ini dan itu, menyamakan dengan syuro dan seterusnya. Nah, mereka mengada-ada kebohongan atas nama Allah. Nah, orang semacam itu, kata Allah apa? Orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah. Walaupun mereka itu apa? Orang yang mengklaim iman kepada Al-Quran. Bahkan walaupun mereka hafal Al-Quran. Seperti banyak orang-orang e, eh, PKS mereka hafal Al-Quran. Akan tetapi mereka, banyak di antara mereka melegalkan demokrasi padahal mereka tahu hakikat demokrasi itu apa. Mereka melegalkannya dengan berbagai macam subhat dan alasan. Dan menyandarkan hal itu kepada din ini kepada ajaran Allah, agama Allah. Mereka e, menetapkan itu sebagai hal yang mubah atau bahkan sebagian mereka mengatakan dianjurkan, bahkan sebagian mereka mengatakan wajib masuk dalam sistem demokrasi, wajib nyoblos. Seperti Yusuf Qardawi mewajibkan apa? Ikut pemilu nyoblos. Yang tidak ikutan maka dosa dengan mengatakan karena Allah mengatakan karena nyoblos itu dalam rangka E, persaksian masyarakat terhadap orang yang layak untuk apa untuk menjadi wakilnya. Sedangkan bersaksi itu adalah wajib. Siapa yang tidak mau mengutarakan kesaksian maka dosa. Wala taktumus syahadah wa may yaktumha fa innahu asimun qalbuh. Jangan kalian menyembunyikan kesaksian dan barang siapa menyembunyikannya maka telah dosa. Di sini dia mengatakan dengan ayat ini dia membolehkan atau mewajibkan apa ikut dalam sistem demokrasi. Itu namanya dusta atas nama Allah. Dan orang yang dusta atas nama Allah itu adalah orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah. Jadi orang-orang yang e, mengada-ada kebohongan atas nama Allah itu adalah orang yang tidak iman kepada ayat-ayat Allah. Ini apa? Talazum bainal zahir wal batin. Zahirnya mengada-ada kebohongan atas nama Allah. Batinnya dipastikan tidak iman kepada ayat-ayat Allah walaupun lisannya mengklaim iman kepada ayat-ayat Allah. Kemudian juga dari yang lain dalam surat Al-Maidah ayat 81 Allah Subhanahu wa taala mengatakan walau kanu yu'minuna billahi wan nabiyyi wa ma unzila ilaihi mattakhazuhum awliya seandainya mereka itu beriman kepada Allah nabi dan apa yang diturunkan kepadanya tentu mereka tidak menjadikan orang-orang musyrik itu sebagai pemimpin-pemimpin. Di sini Allah mengatakan, seandainya mereka itu iman kepada Allah, Nabi, dan apa yang diturunkan kepada Nabi tersebut, tentu mereka tidak menjadikan orang-orang musyrik sebagai pemimpin mereka. Artinya, sikap menjadikan orang kafir sebagai pemimpin itu bertolak belakang dengan prinsip iman kepada Allah, Nabi, dan Alkitab. Sehingga ketika orang menjadikan pemimpin, menjadikan togut sebagai pemimpin, menjadikan orang kafir sebagai pemimpin, maka dipastikan dia itu bukan orang yang iman kepada Allah, Nabi, dan Alkitab walaupun mengklaim iman kepada Allah, Nabi, dan Alkitab. Seperti orang-orang yang sudah tahu penguasa ini menerapkan hukum buatan, menolak hukum Allah Subhanahu wa taala, memerangi wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Terus mereka menjadikan penguasa ini sebagai pemimpin mereka, sebagai ulil amri mereka. Mereka membela-belanya, tawali kepadanya. Maka mereka itu orang yang tidak iman kepada Allah, Nabi, dan Alkitab. Walaupun lisan mereka mengklaim iman kepada Allah, Nabi, dan Alkitab Alkitab karena Allah Subhanahu wa taala sudah menafikan iman dari orang yang menjadikan orang kafir sebagai pemimpin. Artinya di sini Allah mengaitkan bahwa lenyapnya antara batin dengan zahir. Zahirnya tawali kepada orang kafir, maka batinnya dipastikan juga kafir. Tidak boleh orang mengatakan oh bisa jadi dia itu tawali zohirnya saja, batinnya tidak. Tidak bisa. Selagi dia orang bukan orang yang mukroh mulji, selagi dia menyengaja melakukan perbuatan tersebut, maka dia kafir lahir batin karena Allah meng, apa, mengaitkan antara lahir dengan batin, adanya talazum bainal zahir wal batin. Jadi seandainya orang iman kepada Allah, nabi dan Alkitab tentu tidak menjadikan orang kafir sebagai pemimpin. Ketika menjadikan orang kafir sebagai pemimpin berarti tidak iman kepada Allah, nabi dan Alkitab kitab. Ini namanya talazum bainal zahir wal batin. Juga uh, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Najm ayat 27 Allah mengatakan Innalladzina la yu'minuna bil akhirati la yusammuna al malaikata tasmiyatal unsa. Sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman kepada akhirat itu, benar-benar mereka menamakan malaikat-malaikat dengan penamaan perempuan. Orang-orang musyrik mereka menganggap malaikat itu adalah putri-putri Allah, putri-putri Allah. Orang yang mengatakan malaikat adalah putri Allah atau menamakan malaikat dengan nama-nama perempuan karena mereka anggapan menganggap malaikat adalah putri Allah maka mereka itu orang yang tidak beriman kepada akhirat. Jadi orang yang tidak beriman kepada hari akhir itu menjadi menamakan malaikat dengan nama perempuan atau menganggap malaikat sebagai anak-anak Allah, putri-putri Allah. Ini artinya bahwa orang yang menjadikan malaikat sebagai putri-putri Allah, maka dia itu orang yang tidak beriman kepada hari akhir walaupun lisannya mengklaim iman kepada hari akhir. Karena Allah Subhanahu wa taala mengaitkan antara zahir dengan batin. Orang yang mengatakan e, hak menetapkan hukum, hak e, apa kewenangan membuat hukum dan undang-undang berada di tangan rakyat atau di tangan para anggota dewan. Itu kan kekafiran. Orang mengatakan demikian maka berarti dia tidak iman kepada Allah, tidak iman kepada hari akhir, walaupun mengklaim iman kepada Allah dan hari akhir, walaupun mengklaim penegakan syariat Allah. Karena apa? Ada talazum baina zahir wal batin, keterkaitan antara zahir dan batin. Seandainya batinnya lurus, tentu zahirnya juga lurus. Tentu lahir eh, ketika lahir lurus, maka pasti batin juga lurus. Ketika lurus batin, memastikan lurusnya zohir. Ketika e, batinnya e, e, buruk, maka luar pun akan buruk. Ketika luar buruk, memastikan buruknya dalam. Kemudian juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nahl ayat 22 Allah mengatakan فَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ قُلُوبُهُمْ مُنْكِرَةٌ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ Maka orang-orang yang tidak beriman kepada hari akhir, hati mereka itu mengingkari. Sedang mereka menyombongkan diri. Di sini orang yang hatinya ingkar, tapi hatinya ingkar, itu apa? Mereka orang yang menyombongkan diri. Orang yang menolak kebenaran, menolak tauhid, menolak kebenaran, berarti hatinya mengingkari. Karena tidak mungkin orang menolak kalau hatinya tidak mengingkari. Makanya orang-orang kafir Quraisy mereka ketika menolak mengucapkan la ilaha illallah karena apa? Hati mereka mengingkari. Orang yang menolak penegakan hukum Allah enggan menerapkan hukum Allah sebab para penguasa sekarang mereka enggan menerapkan hukum Allah. Itu adalah orang yang mengingkari, hatinya mengingkari. Dipastikan hatinya mengingkari walaupun lisannya mengatakan sebenarnya kami cinta dengan hukum Islam. Kami senang kalau saat ini negeri ini dihukum dengan hukum Islam, tapi sekarang bukan saatnya atau karena kondisi tidak mendukung. Makanya kami menerapkan hukum ini yang bisa e, menyatukan di antara anak bangsa. Jadi pernyataan semacam itu tidak manfaat karena Allah mengaitkan antara batin dengan e, zahir. Itu di antara dalil dari Al-Quran yang menjelaskan keterkaitan antara zahir dengan batin. Makanya tidak boleh orang mengatakan oh bisa jadi si pulan ini eh, apa hatinya baik. Seperti orang-orang zaman sekarang ketika mereka saking parahnya itu kan. Ketika tahu yang dilakukan oleh para togut itu kekafiran, mereka tidak mau mengkafirkan dengan alasan apa? Bisa jadi hatinya apa? bersih. Bisa jadi hatinya beriman. Lebih parah lagi mengatakan kita tidak bisa mengkafirkan Obama atau Jesus karena bisa jadi hatinya apa? Hatinya bersih, hatinya e, tidak mengingkari. Itu sangat parah sekali bertolak belakang dengan nas-nas Al-Quran. Kan banyak orang sekarang ketika menguzur para togo dan ansarnya menganggap apa? Emang akhirnya dia melakukan kekafiran, tapi kan kita tidak tahu batinnya. Ini adalah orang atau orang sesat. Orang sesat, orang murjiah yang mengaitkan kekafiran dengan batin. Sedangkan dalam prinsip ahlus sunnah wal jamaah bahwa e, kekafiran zohir memastikan kekafiran batin kecuali dalam kondisi tertentu yaitu kondisi mukroh nanti akan dijelaskan kemudian juga selanjutnya dalil dari as-sunnah yang menjelaskan keterkaitan antara az-zahir dengan al-batin adalah hadis sahih Al-Bukhari dan sahih Muslim dari hadis eh, An-Nu'man Ibnu Bashir radhiyallahu taala anhuma dia mengatakan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وإرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالرائي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك حما ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahyal qalbu. Yang menjadi syahid dalil di dalam bahasan kita ini adalah ujung hadis. Ala wa inna fil jasadi mudghah. Idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahyal qalbu. Ingatlah, sesungguhnya dalam jasad ini ada segumpal daging. Bila ia baik, maka baiklah seluruh anggota, anggota badan. Dan bila ia rusak, maka rusaklah seluruh anggota badan. Ingatlah ia adalah jantung. Biasa disebut hati secara abstraknya. Anggota rongga badannya namanya mudru, apa eh, jantung, kolbu. Kolbun. Di sini Rasulullah SAW menjelaskan bahwa e, keterkaitan antara lahir dengan batin. Batin itu hati. Seandainya rusak, maka luar pun jasad pasti rusak. Seandainya hatinya kafir, hatinya kafir, maka pasti luarnya pun kafir. Pasti luarnya kafir. Orang yang di dalam hatinya ada kekafiran, pasti luarnya juga kafir. Pasti menampakkan kekafiran baik lisan maupun perbuatan. Ketika hatinya bersih, pasti luarnya pun bersih luar bersih menunjukkan di dalam juga bersih. Kotornya luar menunjukkan kotornya di dalam. Mungkin antum bertanya, kan ada orang munafik. Orang munafik kan orang yang menyembunyikan kekafiran, menampakkan keislaman. Berarti kan kaidah kayak keter, apa keterkaitan antara lahir dengan batin ini tidak mundobit, tidak mutorid, tidak mutoridah, tidak baku. Saya katakan bahwa kaidah ini mutoridah, kaidah ini sangat baku Bahkan termasuk berlaku juga kepada orang munafik. Orang munafik hatinya kafir dan zohirnya juga kafir. Akan tetapi zohirnya ini, kekafiran zohirnya, dia tampakkan hanya kepada teman-temannya saja. Hanya kepada teman-temannya saja. Tidak kepada kaum muslimin. Berarti dia apa? Menampakkan juga kan di badannya. Anggota badannya menampakkan kekafiran. Cuma penampakan kekafirannya kepada teman-temannya saja. Allah mengatakan, "Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un." Dan bila mereka bertemu dengan orang-orang yang beriman, maka mereka mengatakan apa? Kami beriman. Dan bila mereka telah berada dengan setan-setan mereka berkhalwat ya, dengan teman-teman mereka, mereka mengkolu lihat kolu kol kan ucapan ucapan apa zahir kan mereka mengatakan usulnya kami bersama kalian kami ini hanya memperolok-olok lihat di sini orang munafikun mereka menampakkan apa menampakkan kekafiran di luar akan tapi hanya di hadapan kawan-kawannya Abdullah ibnu Ubay munafik batinnya kafir, luar juga kafir, cuma menampakkan kekafirannya di hadapan teman-temannya saja. Jadi tetap kaidah ini mundobit, oh, mundobitoh, mutoridah, baku. Baku termasuk terhadap orang-orang munafik karena orang-orang munafik pun menampakkan kekafiran di lisan atau di anggota badan, badan atau pada kedua-duanya akan tapi menampakannya hanya di kalangan intern mereka saja. Jadi Rasul mengatakan, ingatlah dalam jasad ini ada segumpal daging. Bila ia baik, maka baik, baiklah seluruh anggota badan. Kalau orang jantungnya sehat, maka badan pun akan sehat. Kalau jantungnya rusak, maka banyak penyakit dalam badan ini. Begitu juga kaitan dengan penyakit hati. Ketika hatinya ada kekafiran, maka anggota badan pun pasti menampakkan kekafiran baik lewat ucapan maupun lewat perbuatan. Ketika e, e, hatinya bersih, hatinya beriman, tidak ada syirik, tidak ada kekafiran, maka di luar pun tidak akan ada nampak kekafiran maupun kemusyrikan. Penampakan kekafiran dan kemusyrikan pada lisan maupun pada anggota badan itu memastikan adanya kekafiran di dalam hati orang tersebut. Ini kaidah mutoridah. Kata Rasul, bila ia baik, maka baiklah seluruh, seluruh anggota badan. Bila hatinya beriman, maka yang akan nampak di luar itu adalah keimanan juga. Wa idza fasadat, bila ia rusak, kekafiran. Maka yang nampak juga fasadal adalah kulluh, rusaklah seluruh anggota badan itu. Bila dalam hatinya juga dalam hal maksiat ada maksiat, kecenderungan kepada maksiat, maka di luar juga akan menampakkan kemaksiatannya. Kata Rasul Allah, Inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahiyal qalbu. Dia adalah jantung, rongga badannya atau hati bahasa abstraknya. Jadi di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang Allah katakan wama yantiqo anil hawa in huwa illa wahyu yuha yang tidak berbicara kecuali atas dasar wahyu mengatakan bahwa e, bila hati baik maka akan baik pula seluruh anggota badan bila hati rusak maka akan nampak juga kerusakan pada anggota badan sehingga kekafiran anggota badan baik lisan maupun ucapan memastikan kafirnya hati dan imannya hati memastikan imannya juga di luar. Makanya orang kalau mengatakan yang penting kan hati saya bersih walaupun saya melakukan saya tidak sholat saya banyak saya e, apa menjadi membela-bela hukum togut ini yang penting kan hati saya baik hati saya beriman itu tidak diterima ketika zahirnya melakukan kafiran maka batin juga dipastikan kafir ini yang ber, yang mengatakan adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdasarkan wahyu. Kita lebih percaya kepada ucapan Ansor Togut itu atau Togut itu atau para anggota Dewan yang dari PKS itu yang mengatakan hati kami cinta dengan Islam, ingin memperjuangkan Islam. Kami tahu demokrasi ini batin, ini cuma jalan aja. Kita tidak akan mempercayai mereka. Kenapa? Karena kita lebih percaya kepada Allah dan Rasulnya yang mengatakan Ala wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala Allah mengatakan bahwa kalau rusaknya luar itu Allah menjelaskan rusaknya luar itu menunjukkan memastikan rusaknya hati. Nah, orang-orang tadi para anggota dewan yang aku Islam itu mengatakan hati saya bersih, hati saya cinta dengan Islam. Kita lebih, lebih percaya kepada Allah dan Rasulnya daripada kepada orang kafir itu. Ansar Togut mengatakan, sebenarnya saya cinta dengan Islam, saya simpati dengan kalian. Tidak boleh kita menghukumi dia e, muslim, sedangkan kita tahu perbuatan dia adalah kekafiran dengan alasan wah hati dia bisa jadi baik. Itu adalah orang murjiah yang semacam itu. <clears throat> Itu dari al-hadis <clears throat> An-Nabawi. Uh, Nafi' Ibnu Umar ditanya tentang orang yang mengatakan nuqiru bis salah wa la nusalli wa anna al-khamra haramun wa nashrabuha wa anna nikahal ummahati haramun wa naf'aluhu faqala Nafi man fa'ala hadza fa huwa kafir. Nafi Ibnu Umar Ibnu Abdullah Ibnu Umar bukan Ibnu Umar Nafi Ibnu Abdullah Ibnu Umar ditanya uh, eh, apa uh, bukan Ibnu Umar, uh, Nafi ditanya tentang orang yang uh, mengatakan kami mengakui wajibnya sholat, tapi kami tidak akan sholat. Kami meyakini khamar itu haram, tapi kami akan meminumnya. Kami meyakini bahwa menikahi ibu itu adalah haram, tapi kami akan melakukannya. Maka Nabi mengatakan siapa yang melakukan ini maka dia kafir. Lihat di sini, antum harus pahami di sini orang mengatakan saya tahu sholat itu wajib tapi saya tidak akan sholat. Ini kafir dengan kesepakatan ulama. Beda dengan orang yang tidak sholat. Orang tidak sholat tidak mengatakan ucapan tadi, dia tidak sholat aja. Itu kan ada ulama yang tidak mengkafirkannya. Tapi kalau orang yang mengatakan saya tahu salat wajib tapi saya tidak akan salat, itu kafir. Orang yang mengatakan saya tahu khamar itu haram tapi saya akan minumnya, itu kafir orang semacam ini dengan kesepakatan ulama. Beda dengan orang yang minum khamar. Orang minum khamar maka dia pelaku dosa besar. Tapi orang yang mengatakan saya tahu khamar itu haram tapi saya akan minum khamar, itu orang kafir. Kenapa? Karena namanya orang menolak hukum haram imtina iba ya e, adanya apa e, menolak e, komitmen dengan hukum beda antara e, melanggar melakukan pelanggaran dengan melakukan pembangkangan harus dipahami me, e, beda antara melakukan pelanggaran dengan pembangkangan pelanggaran seperti orang minum khamar itu namanya pelanggaran, dia jatuh dalam dosa besar. Tapi pembangkangan adalah orang yang contohnya tadi orang mengatakan, saya tahu homer haram, tapi saya akan minum itu namanya pembangkangan. Atau orang seperti Togut yang tahu homer diharamkan dalam Al-Quran, tapi membuat hukum undang-undang yang melegalkan homer itu namanya pembangkangan. Jadi eh, kata Ibnu Umar apa orang semacam itu kafir. Jadi beda harus antum pahami antara eh, apa eh, pelanggaran dengan pembangkangan. Dalam hukum togut juga gitu. Orang-orang narapidana yang kasus apa eh, kriminal umum, mencuri, merampok, membunuh, eh, apa namanya e, narkoba itu mereka misalnya melanggar. Tapi ketika orang yang ditangkap karena ingin merongrong e, pemerintah disebut pembangkang. Hukumnya juga apa? Beda statusnya pembangkangan. Iblis ketika tidak sujud bukan uh, dia melakukan pembangkangan dengan mengatakan aas liman khalaqata apakah saya harus sujud kepada yang kau ciptakan dari tanah itu langsung membangkang di hadapan Allah jadi beda seperti gini seorang pemimpin menyuruh anak buahnya untuk uh, kalian jangan uh, umpamanya uh, bawa barang ini ke tempat itu ketika kalian pergi. Terus orang-orang pada pergi, di antara mereka ada yang membawa barang itu. Itu namanya pelanggaran. Tapi ketika si Amir mengatakan itu, jangan bawa barang tersebut ke tempat itu. Terus ada orang nyeletuk di hadapan dia, saya akan bawa barang itu walaupun kamu melarangnya. Itu namanya pembangkangan. Dan itu di hadapan Amir juga statusnya beda antara orang yang melanggar dengan orang yang membangkang. Makanya tadi orang yang minum homer itu namanya melanggar. Tapi orang yang mengatakan, saya tahu homer haram tapi saya akan minum itu namanya pembangkangan. Pembangkangan adalah kekafiran. Harus dipahami nih. Jadi kalau antum heran kok ini orang e, di, e, Nabi mengatakan mengkafirkan orang yang minum homer bukan yang minum homer, tapi orang yang membangkang menolak hukum haram ini. Jadi tahu gue tahu zina itu haram mereka tahu zina itu haram, tapi mereka membuat undang-undang yang melokalisasi pelacuran itu namanya pembangkangan terhadap hukum itu namanya keharaman. Kalau para pelacurnya mereka adalah orang ahli maksiat. Jadi beda antara pembangkangan dengan pelanggaran. <clears throat> Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan فالظاهر والباطن متلازمان لا يكون الظاهر مستقيما إلا مع استقامة الباطن وإذا استقام الباطن فلا بد أن يستقيم الظاهر ظاهر dan batin itu saling keterkaitan. Yang mana zahir tidak mungkin lurus kecuali dengan lurusnya batin. Dan bila batin lurus, maka mesti zahir pula lurus. Jadi mengatakan, zahir dan batin itu saling keterkaitan. Zahir tidak mungkin lurus kecuali kalau batin juga lurus. Dan bila batin lurus, pasti luar juga zahir lurus. Makanya ketika orang batin eh, luarnya buruk, maka pasti batin juga eh, buruk. Ketika zahirnya kekafiran, maka batin juga pasti kekafiran. Zahirnya maksiat, mesti dalam hatinya juga ada maksiat. Ini tidak bisa dipisahkan. Al-zahiru wal batinu mutalazimani la yakunu zahiru mustaqiman illa mastiqamatil batini wa idza istaqama al-batinu fala an yastaqima al-zahir. Jadi zahir dan batin itu saling keterikatan, saling keterkaitan yang mana zahir tidak mungkin lurus kecuali bila lurus batin dan bila batin lurus maka mesti zahir juga lurus. Itu namanya at-talazum baina zahir wal batin. Itu dikatakan dalam Majmu' al-Fatawa juz 18 halaman 272 dan seterusnya. Juga beliau rahimahullah mengatakan dalam kitab As-Sarimul Masul halaman 512 wa inna man sabballaha aw rasulahu kafara zahiran wa batinan sawa'un kana as-sabbu ya'taqidu anna zalika muharramun aw kana mustahillan aw kana zahilan an i'tiqadihi hadza mazhabul fuqaha wa sa'iri ahli sunnah al-qailina bi anna al-imana qaulun wa amal sesungguhnya orang yang menghina Allah atau menghina Rasulnya maka dia kafir lahir batin sama saja, baik orang yang menghina tersebut meyakini bahwa perbuatannya itu haram, ataupun dia menghalalkannya, ataupun dia tidak apa tidak e, teringat terhadap keyakinannya, tidak apa tidak tahu tentang keyakinannya. Ini adalah mazhab seluruh pukoha dan seluruh ahlus sunnah yang mengatakan iman adalah qawlun wa amal. Jadi Ibnu menjelaskan bahwa manhaj sunnah wal jamaah, kesepakatan di antara mereka bahwa orang yang menghina Allah atau Rasulnya dia kafir lahir batin. Kafir lahir batin. Sama saja. Si orang tersebut meyakini bahwa perbuatannya itu haram atau dia itu menghalalkannya atau memang dia tidak tahu hukumnya apa halal atau haram. Seperti keumuman orang banyak kan menghina Allah semaunya mereka tidak apa memperhatikan tidak tahu apa itu halal atau haram itu sama saja kafir lahir batin Ibnu Najm Al-Hanafi dalam kitab Al-Bahru Ar-Ra'iq juz di halaman 134 beliau mengatakan inna man takallama bi kalimatil kufri hazilan aw iban kafara indal kulli wala ibrata bi'tiqadihi. Sesungguhnya orang yang mengucapkan ucapan kekafiran hazilan seraya bercanda awla iban atau main-main maka dia kafir menurut seluruh ulama dan tidak dianggap tidak dianggap keyakinannya. Jadi seluruh ulama seluruh ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan bahwa orang yang mengucapkan kekafiran seraya bercanda atau bergurau main-main, maka apa? Kafir. Kafir. Menurut seluruh ulama itu apa? Wala bi bi'tiqadihi. ya tidak usah diperhatikan keyakinan tidak dianggap keyakinannya walaupun di hatinya apa? Di hatinya eh, apa? e, tidak tujuan untuk menghina itu tidak dianggap. Seperti orang yang dalam surat At-Taubah ayat, ayat e, eh, 65 <clears throat> dan seterusnya yang mengatakan apa e, yang menghina memperolok-olok Rasulullah SAW Allah mengatakan apa Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Katakanlah apa terhadap Allah, ayatnya dan rasulnya kalian perolok-olokan ketika orang-orang itu apa mengatakan innama kunna nakhudu wa nal'ab kami hanya bercanda gurau main-main tidak maksud dari hati Allah mengatakan apa la ta'taziru qad kafartum ba'da imanikum jangan kalian cari-cari alasan kalian sudah kafir setelah kalian beriman dan di sini Allah Subhanahu wa taala tidak menganggap keyakinan mereka dengan sebab ucapan mereka mengucapkan kekafiran menghina Rasulullah dalam kondisi bercanda itu diponis kafir dan Allah Subhanahu wa taala tidak tidak menerima alasan mereka bahwa mereka tidak ada maksud dari hati, cuma bercanda dan bermain-main. Syekh Sulaiman Ibn Abdullah Ibnu Muhammad Ibn Abdul Wahab mengatakan dalam uh, Ad-Dalail dia mengatakan ajmal ulama ala anna man takallama bi kalimatil kufri hazilan annahu yakfur. Fakaifa biman azharal kufra khaufan wa tama'an fid dunya. Ulama sepakat bahwa barang siapa menampakkan e, barang siapa mengucapkan kalimat kafiran apa dalam rangka bercanda, bermain, maka kafir. Ulama sepakat orang yang mengucapkan kafiran karena bercanda dalam rangka bercanda kafir. Terus kata beliau, maka bagaimana gerangan dengan orang yang mengucapkan kafiran karena khaufan wa tama'an fid dunya, karena takut, alasan takut oh takut nanti PB-nya gagal. Takut apa eh, lama di penjaranya. Atau tomaan fidunya, ingin cepat pulang, ingin cepat ketemu istri, keluarga, terus apa menandatangani usaha apa syarat kekafiran. Itu karena toma fid atau khauf itu apa kafir menurut ijma para ulama. Iya. Yaitu kafir menurut ijma para ulama. <clears throat> Jadi e, keterkaitan antara lahir dengan batin. Jadi tadi kata Imam Ibn Nujaim Al-Hanafi, orang yang mengucapkan kalimat kafiran karena dalam rangka bercanda atau bermain itu apa? Kafir menurut seluruh ulama dan tidak dianggap keyakinannya. Ditetap kafir lahir berarti kafir lahir batin sebagaimana yang tadi uh, Allah Subhanahu wa taala firmankan la ta'taziru qad kafaratum ba'da imanikum tatkala orang-orang itu beralasan innama kunna nakhudu wa nal'ab nah kita paham ini apa kaidah mutaridah kaidah yang baku ketika kita sudah paham ini kaidah mutaridah eh, uh, baku dan ini berlaku dalam segala hal dalam masalah zahirah dan tidak dikecualikan kecuali apa? Kecuali ikrah saja. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengecualikan ikrah. Orang yang mukrah dengan mukrah mulji dan orang yang intifaul qasdi yang tidak maksud. Allah mengatakan mengkafara bi man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Barang siapa kafir kepada Allah setelah dia beriman, kecuali orang yang dipaksa sedangkan hatinya teguh dengan keimanan. Di sini e, karena kaidah e, at-talazum bainaz zahir wal batin adalah qaidatun muttaridatun mundabitatun, kaidah yang baku, maka Allah Subhanahu wa taala ketika mengecualikan orang ikrah itu kenapa? Dengan syarat teguhnya hati. Orang yang dipaksa, yang namanya pemaksaan terjadi terhadap apa? Zohir. Terjadi terhadap zohir. Allah subhanahu wa ta'ala menguzur orang yang dipaksa ketika mengucapkan atau melakukan kekafiran dengan syarat hatinya teguh dengan keimanan. Seandainya tidak ada kaidah mutaridah tadi, tidak ada kaidah mutaridah tadi talazum baina zahir wal batin, tentu tidak akan dikecualikan orang yang mukroh. Tidak akan dikecualikan orang yang dipaksa. Tatkala orang yang dipaksa itu tidak bisa menguasai dirinya karena di bawah kendali orang lain, pemaksaan orang lain, sehingga akhirnya dia mengucapkan kafiran, maka Allah Subhanahu wa taala mengecualikan orang tersebut dari ponis kafir dari kaidah at-talazum baina zahir wal batin dengan syarat apa? Dengan syarat hatinya teguh dengan keimanan, tentam dengan keimanan. Karena pemaksaan itu terjadinya terhadap zahir, tidak bisa terjadi terhadap batin. Jadi eh, seandainya tidak ada kaidah talazum baina zahir wal batin tentu pengecualian orang yang mukroh itu tidak manfaat. Tapi tatkala kaidah ini adalah kaidah yang baku, makanya orang yang mukroh dikecualikan dari kaidah ini dikarenakan apa? Dia tidak bisa mengendalikan dirinya karena dirinya berada di bawah kendali orang lain karena dia mukroh mulji. Makanya orang yang mukroh sebagaimana yang sudah saya jelaskan sebelumnya dengan ikram murji dikecualikan dari hukum kafir. Karena apa? Dia ketika melakukannya apa? Tidak mukhtaran. Tidak dalam kondisi ikhtiar, tapi dalam kondisi eh, mukroh di bawah kendali e, ancaman orang lain. Begitu juga orang yang e, salah ucap atau yang tidak ada maksud, tidak ada maksud keluar dari kaidah kaidah atalazum bainaz zahir wal batin karena apa? Dia tidak ada maksud melakukan ucapan atau perbuatan yang mukafir. Makanya orang yang salah ucap yang mengatakan Allahumma anta abdi wa ana rabbuka dikecualikan dari ponis kafir. Kenapa? Akhto'a min syiddatil farah. Salah ucap karena saking bahagianya. Kenapa? Karena tidak ada maksud untuk mengucapkan ucapan yang mukafir. Jadi kaidah at-talazum bainaz zahir wal batin itu kaidah mutaridah, kaidah mundobitoh yang berlaku umum di dalam masa zahirah dan tidak dikecualikan darinya kecuali orang yang mukroh dengan ikroh mulji atau orang yang ada padanya intifaul qasdi sebagaimana yang sudah saya utarakan sebelumnya intifaul qasdi mencakup salah ucap atau orang yang menghikayatkan ucapan orang kafir di hadapan qadi atau dalam rangka menjelaskan kebatilannya atau orang yang mengucapkan ucapan kekafiran yang dia tidak tahu maknanya. Itu semua jatuh dalam intifa'ul qasdi dan itulah yang dikecualikan dari kaidah at-talazum bainal zahir wal batin. Nah, ini adalah materi kita pada kesempatan hari ini. Ya, ada pertanyaan? Ya. Yeah uh, eh, anak uh, eh, yang hasil zina terus bapak yang biologisnya apakah bisa menjadi wali atau tidak tidak bisa menjadi wali karena uh, nasab itu hanya terjadi dengan apa dengan nikah yang sahih atau dengan milkul yamin dengan akad perbudakan sedangkan zina itu kata Rasul al waladu lil firash walil akhir al hajaru anak itu milik Firas. Firas itu adalah suami atau tuan. Sedangkan walil akhiri dan bagi pezina itu al-hajaru adalah batu kekecewaan. Makanya tidak punya e, hak perwalian terhadap anak e, yang lahir dari hasil zina dia dan juga tidak saling mewarisi dengan anak tersebut. Akan tetapi e, dia haram menikahi anak tersebut. Seandainya yang anak lahir tersebut adalah perempuan, terus dewa, e, besar, itu tidak halal menikah dengan bapak biologisnya. Karena apa? E, itu adalah bapaknya dari sisi apa? keharaman menikah. Jadi hukum itu apa? Ya taba'ad. Hukum itu bisa e, terpilah-pilah dari sisi nasab dan sisi e, perwarisan dia bukan bapak, tapi dari sisi keharaman nikah adalah bapak seperti dalam kisah eh, apa Zam'ah ya Abad ibnu Zam'ah di mana budak eh, Zam'ah itu dulu eh, berzina dengan Utbah ya Ibnu Waqqas dan lahir anak eh, ketika zaman eh, ketika itu Pak eh, setelah lahir terus uh, ketika itu uh, Utbah berwasiat kepada Sa'ad bin Abi Waqqas bahwa anak yang lahir dari budak Zama adalah anak saya. Kemudian uh, saudaranya Abdullah ibnu Zam'ah, uh, anaknya Zam'ah uh, bersengketa dengan Sa'ad. Sa'ad mengatakan ini adalah anak saudari saudara saya, sedangkan Abdullah mengatakan ini adalah saudara saya, lahir dari virus bapak saya. Terus keduanya mengadu kepada Rasulullah, terus Rasul e, mengatakan ini anak buat kamu, hai e, Abdullah Zam'ah, maksudnya ini anak bapak kamu karena lahir dari uh, budak bapak kamu terus uh, eh, al waladul wal akhir al hajaru terus Rasul me, uh, melihat keserupaan wajah anak ini dengan Utbah karena memang bersina dengan uh, ibunya bersina dengan Utbah maka Rasul menyuruh apa Saudah Saudah putri, uh, putri Zama istri Rasul untuk berhijab dari budak dari anak ini anak ini dari sisi nasab, baik perwalian, eh, dari sisi nasab dan warisan, adalah anaknya Zam'ah, berarti saudaranya Saudah bintu Zam'ah. Dan juga saling mewarisi. Akan tapi dari sisi mahromiah mahroman eh, Saudah disuruh berhijab darinya, dari eh, anak tersebut. Karena anak ini ada kemiripan dengan utbah. Jadi dari sisi apa, warisan dan sisi penasab, anak ini adalah um, uh, anaknya Zam'ah tapi dari si mahramiyah uh, apa tidak sehingga Rasul menyuruh Saudah yang merupakan putri Zam'ah yang merupakan istri Rasulullah untuk berhijab dari anak tersebut. Jadi hukum ya taba'ad. Makanya tadi anak yang hasil zina itu tidak saling mewarisi, tidak saling uh, uh, tidak ada perwalian tapi tidak bisa dinikahi oleh si bapak yang e, mana ibunya e, ibu anak tersebut berzina dengannya. Ya. Ya, kita cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.